pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Jadi hari ini tanggal 22 Jumat Tsaniyah berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kurang lebih 2 bulan, lebih sedikit. Dan yang terakhir kita membahas sampai poin ke berapa? Poin ke-59 Ini pembahasan-pembahasan yang cukup penting Yang berkaitan dengan akidah Tentang iman Definisi iman Dan tentang kekafiran Di antara permasalahan penting Dalam akidah itu adalah Pembahasan masalah Al-imanu wal kufru Keimanan dan kekafiran Kapan seseorang dikatakan beriman dan kapan seseorang dikatakan kafir. Tidak ada satu kitab akidah pun melainkan selalu membahas masalah ini. Dan tentu permasalahan ini kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Ridwanullahi taala di majma'in. Yang terakhir kita membahas tentang bahwasanya di poin 57 wala nukaffiru ahadan min ahli al kiblati bidambin malam yastahillahu. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan tidak mengkafirkan orang Islam dikarenakan suatu dosa yang dilakukannya selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Dan sekarang ini poin 60 ini sambungannya 57 dengan 60 ini hampir mirip Dengan bukan 60 ya Dengan 61 setelahnya nanti 57 dengan 61 nanti itu hampir mirip Bahwa memang secara umum Seseorang apabila tidak menghalalkan suatu dosa Hanya mengerjakannya tidak sampai kafir Tapi ada juga dosa-dosa Yang walaupun dia tidak menghalalkannya Dia masuk dalam kekafiran Nanti ada perinciannya di poin 61 insyaallah. Sekarang kita bahas poin 60 dulu. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal amnu wal iyasu kulani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Al-amnu yaitu perasaan aman dari ancaman Allah. Dan al-iyasu yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Adalah perbuatan yang dapat mengeluarkan manusia dari Islam. Jalan yang benar bagi orang Islam adalah di antara keduanya. Jadi ini kelompok ekstrim. Dua-duanya adalah ekstrim. Ekstrem kiri semuanya. Ekstrem kanan itu tidak ada. Karena kanan itu benar ahli surga kalau kanan itu kan. Jadi semua ekstrem itu ekstrem kiri. Ekstrem kanan tidak ada. Dan tujuan daripada poin 60 ini juga membahas dua kelompok yaitu Khawarij dan Murji'ah. Kalau Murji'ah itu lebih cenderung adalah al-amnu, merasa aman dari ancaman Allah. Sembrono, berani. Lebih mendominasi mereka rojak saja dan mengabaikan khauf. Sementara kalau al-iyasu berputus asa dari rahmat Allah, ini lebih didominasi oleh orang-orang khawarij. Yang dibahas yang keras-keras saja sehingga ada kalanya menyebabkan orang putus asa. Yang dibahas khauf saja rojaknya ditinggalkan. Yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Permasalahan ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah termasuk usul akidah Islam yaitu tentang al-khauf war rojak takut dan berharap. Harus seimbang. Dan ini termasuk prinsip terbesar di antara prinsip akidah Islam. Setiap kitab akidah selalu membahas al khawf wal raja. Al-Qur'an dari awal sampai akhir penuh dengan al khawf wal raja. Khawf takut, raja berharap. Enggak cukup takut saja, enggak cukup raja saja. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang sifat para nabi alaihi di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 90 innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba Sesungguhnya mereka itu para nabi mereka bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami rahaban wa rahaba dengan berharap dan takut ini bahasa Arab ya rohoba rohoin ba dan rohaba rohaba itu bedanya sudah 180 derajat kalau rohoba pakai hoin itu berharap kalau rohaba pakai ha itu takut sama dengan ni'mah dan niqamah ni'mah pakai ain nikmat kalau niqamah pakai qaf itu adalah bencana. Kebalikannya. Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam itu bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan penuh takut. Berharap diterima, takut enggak diterima, seimbang. Berharap rahmat Allah, takut murka Allah, seimbang. Demikian pula di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang seperti itu di antaranya juga di surat Al-Isra 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzab rabbika kana mahdhura. Al-Isra 57 antum lihat di situ ada kata-kata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba. Mereka dalam berdoa, dalam beribadah selalu menyertai mereka itu harapan akan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Seimbang. Berharap dan takut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 9. Amman huwa qanitun ana al-laili ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه Ini tentang hamba-hamba Allah yang dia salat malam, salat tahajud, bersujud, berdiri. Kemudian mereka mempunyai sifat yahdzarul akhirata wa yarju rahmat rabbi. Takut akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya. Berharap dan takut harus seimbang. Kemudian di samping berharap, di samping takut ada lagi satu, yaitu al-mahabbah, cinta. Jadi kita berjalan kepada Allah itu harus dengan tiga-tiganya. Berangkat pergi menuju Allah dan kita akan sampai kepada Allah dengan benar kalau disertai tiga hal tersebut. Takut, berharap dan cinta. Al-khauf war-raja wal mahabbah. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau orang berjalan menuju Allah dengan mahabbah, cinta saja, tanpa ada takut, tanpa ada berharap, berarti dia telah menyeleweng. Menyeleweng dari ajaran Quran, menyeleweng dari ajaran sunnah. Sebagaimana ayat yang tadi ya, sangat banyak. Bahkan Quran dari awal sampai akhir itu banyak isinya tentang al-khauf war-raja. Cerita surga dan cerita neraka tujuannya apa? Surga untuk menimbulkan roja, berharap. Neraka untuk menimbulkan khauf, takut. Al-Fatihah aja ada al-khauf roja. Ya, ketika berbicara e, Maliki yaumiddin, Allah adalah raja di hari pembalasan. Maka kita timbul khauf dan roja. Takut pembalasan nanti kita akan celaka rojak berharap pembalasan nanti kita akan selamat. Ar-Rahmanir Rahim, kita berharap mendapat Rahman dan Rahimnya Allah dan seterusnya. Jadi cinta saja tidak cukup karena ada ajaran-ajaran seperti itu, ajaran-ajaran yang mengajarkan saya tidak mengharapkan surga, saya tidak takut neraka, saya hanya benar-benar cinta kepada Allah. Dan mereka menisbahkan ajaran ini biasanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah rahimahallahu taala. Rabi'ah Al-Adawiyah seorang ulama besar perempuan dari kalangan tabi'in yang memang terkenal di antara ajaran-ajaran cinta. Tapi beliau ini akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka menisbahkan kepada Rabi'ah Adawiyah ajaran-ajaran cinta saja tanpa khauf, tanpa rojak. Yang pertama-tama kita tanyakan kepada mereka, coba buktikan mana sanat yang sahih sampai kepada Rabi'ah ajaran itu. Apakah memang benar Rabi'ah mengajarkan begitu? Kalau mereka tidak bisa memberikan sanat yang sahih, dan gugur dengan sendirinya. Berarti bukan ajarannya Rabi'ah Adawiyah. Seandainya ternyata mereka bisa memberikan sanat sampai Rabi'ah Adawiyah bahwa beliau punya ajaran gitu, maka jawabannya berarti Rabi'ah salah. Rabi'ah telah menyalahi Quran dan sunnah. Quran dan sunnah bukan diukur dengan orang. Justru sebaliknya, orang diukur dengan Quran dan sunnah. Jangan dibalik. Kan ada ajaran begitu kan? Saya beribadah kepada Allah sama sekali tidak ingin surga. Dan sama sekali tidak takut neraka Benar-benar cinta Orang yang ibadah karena kepingin surga dan takut neraka Berarti nggak ikhlas Ya, begitu. Sama dengan kuli. Dia kerja dia ingin upah. Ibadah itu harus ikhlas, cinta saja, jangan mengharapkan apapun. Kata-kata ini seakan-akan benar, seakan-akan dohirnya kan benar kan? Apalagi orang tidak ngerti. Oh iya ya, betul ya. Berarti ini ikhlas sekali ini. Tidak mengharapkan apa-apa, tidak takut apa-apa. Kalau kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah, salah pendapatmu itu, tidak benar. Tujuannya Quran cerita surga, cerita neraka, cerita rahmat, cerita azab. Tujuannya adalah supaya kita mengharapkan rahmatnya, surganya, supaya kita takut murkanya dan azabnya. Itu harus dengan cinta. Bahkan ada pula yang mengatakan suatu ketika Rabi'ah Adawiyah ini pernah membawa air dan membawa api di tangan kanannya ada air, tangan kirinya ada api. Beliau mengatakan, "Saya akan membakar surga dengan api ini. Sehingga tidak ada lagi surga. Sehingga tidak ada lagi orang beramal untuk ingin mendapatkan surga. Dan saya ingin memadamkan neraka dengan dengan air ini. Dengan harapan tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah takut neraka. Supaya orang-orang itu ikhlas ibadah karena cinta saja. Nah ini nggak benar. Seandainya pun ada orang mengatakan begini, saya enggak takut surga, enggak takut neraka, tidak mengharapkan surga, saya benar-benar cinta. Seandainya terlontarkan kata-kata itu, maka itu dari emosinya saja. Emosi, bukan dari akal sehat, bukan dari syariat. Buktinya apa? Bukti yang paling gampang. Dia akan mengatakan tidak kepingin surga, tidak mengharapkan surga. Kalau dia diberi harta duniawi, satu contoh aja yang paling mudah dia diberi mobil. Mau nggak dia? Ini ada kontaknya, ini BPKB-nya dan ini STNK-nya. Sudah, kamu ambil. Mau nggak dia? Mau atau tidak? Ya mau sekali. Lo katanya nggak ingin surga. Mobil aja baru dikasih dia nggak nolak. Bagaimana dengan surga yang lebih daripada mobil? Kemudian dia mengatakan tidak takut neraka. Coba kita ambil aja jarinya yang paling kecil, jari kelingking. Kita nyalakan korek aja, api yang paling kecil, korek api. Kita bakar jari kelingkingnya. Teriak enggak dia? Teriak atau enggak? Teriak-teriak, aduh sakit-sakit. Loh, katanya enggak takut neraka. Baru korek api. Baru jari kelingking sudah teriak-teriak ketakutan. Nah, berarti dia mengatakan selama ini hanya emosi saja, enggak sadar itu. Jadi sudahlah yang paling benar itu adalah ajaran Quran, ajaran Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Cinta saja tidak cukup, menyimpang. Demikian pula khauf saja tidak cukup. Nanti kita seperti khawarid yang dibahas yang menakut-nakutkan saja sehingga menyebabkan orang putus asa. Kemudian kalau hanya berharap saja sama dengan mursia. Yang dibahas yang enak-enak saja Yang menakutkan tidak Ahli sunnah wal jamaah ahli tauhid al-athar, atar al ittiba' mereka itu Allah ta'ala bi jami'it thalath bil hubbi wal khaufi wal raja mereka beribadah kepada Allah dengan mengumpulkan ketiga hal tersebut dengan cinta dengan takut dan dengan berharap ya Tentu saja ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, takut kepada Allah jangan sampai menyebabkan kita putus asa. Putus asa itu adalah dosa. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 87 yang kemarin juga sudah kita singgung. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hijr 56, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun." Dan orang yang dan tiadalah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi takut tapi tanpa putus asa. Tidak boleh putus asa. Misalnya orang berdosa, jangan putus asa, taubat kembali kepada Allah, diampuni oleh Allah sebanyak apapun dosanya. Misalnya ada orang sakit, jangan putus asa, ada obatnya. Ada obatnya. Dan Allah tidak benci kepadamu, itu Allah cinta. Allah menunjukkan cintanya melalui penyakit, melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat dan yang lainnya. Semuanya ada ada obatnya. Ketika orang dalam keadaan punya masalah, jangan putus asa, ada solusinya, jalan keluarnya. Dalam kehidupan ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang kalau mengetahui yang benar, hidup ini insya Allah tidak sulit. Kadang kita suatu ketika mendapatkan masalah yang menurut kita berat. Berat. Sampai-sampai kita mengatakan, wah jangan-jangan inilah kebinasaan saya. Saya bakal habis ini. Iya kan? Kemudian ternyata masalahnya lewat. Selesai. Betul atau tidak? Oh ternyata ada jalan keluarnya. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita mendapat problem yang berat lagi. Wah, seakan-akan di sinilah saya binasa. Ternyata lewat juga. Oh, ternyata lewat juga. Kemudian di tengah perjalanan kita mendapatkan masalah lagi. Waduh, sulit sekali ini. Seakan-akan inilah kehancuran saya ini. Sudah mentok sudah. Ternyata lewat juga. Ya inilah kehidupan. Kehidupan harus begitu. Tidak ada satu masalah pun yang tidak ada jalan keluarnya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang mengaku bertakwa, jangan takut. Allah telah berjanji, "Wa may yaj'al lahu makhraja." Selalu ada solusi, jalan keluar. Dan kita juga harus yakin Allah tidak mungkin membebankan kepada kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Yang lalu kan pernah kita bahas kan di awal-awal akidah tahawiyah. Bahkan Allah tidak mungkin membebankan kita yang kita tidak mampu. Justru sebenarnya masih banyak yang kita mampu, tapi Allah masih diberikan kepada kita keringanan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin, tidak ada yang sulit. Yang penting kita mengetahui yang benar. Dan memang hidup itu ya gini, ya ada enaknya, ada tidak enaknya. Kalau kita mau enak saja, ya di surga nanti. Surga enak saja, tidak ada tidak enaknya. Kemudian Demikian pula ketika kita berharap kepada Allah, jangan sampai kita berharap itu tanpa jangan sampai harapan kita menjadikan kita merasa aman daripada makar, daripada tipu daya Allah untuk menguji kita, daripada ketakutan. Biasanya orang itu merasa aman sekali. Nah, ini bahaya. Bahaya. Bahkan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ada ah, kalanya orang itu selalu oleh Allah diberi nikmat. Selalu nikmat, nikmat, nikmat dan nikmat. Harta, sehat, rumah tangga, semuanya nikmat. Ini perlu koreksi juga. Apakah ini bukan Allah istidrat melulu saya? Ini bukan suudan ya, bukan suudan, tapi ini adalah introspeksi, mawas diri, muhasabah. Apalagi ketika seseorang itu berada dalam penyimpangan, menyimpang, maksiat. Tapi nikmat Allah kok jalan terus. Dia maksiat, nikmat Allah turun terus. Hati-hati. Ini adalah istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya 'ala ma'asihi inna innama dzalika istidraj atau kama qala Rasulullah sallallahu Apabila kamu lihat seorang hamba itu oleh Allah diberi nikmat duniawi terus-menerus padahal dia terus-menerus dalam maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Nikmat Allah jalan terus, tapi maksiat juga jalan terus, istidrak dilulu oleh Allah. Sampai saatnya nanti oleh Allah dihabiskan. Iya, dilulu. Jadi perlu sekali berharap kepada Allah tanpa merasa aman, selalu mawas diri, selalu introspeksi diri, selalu muhasabatun nafas. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada sebagian orang itu menilai ridho dan cintanya Allah, bahkan menilai kebenaran dengan nikmat duniawi. Ini diantara masail jahiliyah. Ini diantara masail jahiliyah, permasalahan jahiliyah yang, dimuka, yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ahlul batil itu biasanya mereka berdalil. Kami ini benar, mereka salah. Buktinya apa? Buktinya kami kan hidup kami senang. Kami diberi rezeki oleh Allah banyak, rumah kami mewah, kami sehat, ganteng-ganteng, kulitnya mulus-mulus. Iya. Mereka salah. Kenapa? Buktinya Allah benci kepada mereka. Mereka susah lihat. Harta tidak ada, rumahnya gede, kulitnya kasar-kasar. Menilai kebenaran ada kan begitu, itu jahiliyah. Sampai sekarang pun ada, betul atau tidak? Sampai pernah ada satu orang mengatakan kepada saya, ini ahlul batin. Mereka ini kok anggil ya? Bersih-bersih, ganteng-ganteng, kelimis-kelimis kulitnya, nyetil-nyetil. Kayaknya yang benar ini mereka ya. Yang di sini ngakunya ahli sunnah, tapi kok mereka itu kayaknya susah-susah gitu. Ya. <laughs> ukurannya benar bukan masalah duniawi. Kalau kita menilai kebenaran, ridha Allah dan cinta Allah dengan duniawi, ya kita akan tersesat. Yahudi itu ganteng-ganteng, klimis klimis, cantik-cantik, kaya-kaya. Iya, Yahudi. Apakah mereka benar? Tentu tidak. Justru para nabi, para rasul ujiannya malah berat, diuji. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amtal, fal-amtal. Yubtalan nas ala qadri dinihim. Fa in zida fi dinihi zida fil bala. Ya. Jadi orang paling berat ujiannya adalah para nabi, orang soleh. Semakin bertambah imannya, semakin bertambah ujiannya. Jadi bukan itu ukurannya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, para ulama mengibaratkan para salafus saleh, al khauf war raja ibaratnya seperti seperti sayap. Burung mempunyai dua sayap. Kita juga harus punya dua sayap kalau terbang menuju Allah. Yang satu sayapnya al khawf takut, yang satu lagi sayapnya adalah ar-raja. Harus utuh dua sayapnya sama berangkat pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Mahabbahnya mana? Mahabbahnya adalah kepalanya. Kepalanya mahabbah, dua sayapnya adalah al khawf war-raja, berangkat pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit hendaklah didominasi oleh sifat roja berharap terutama menjelang kematian hendaklah didominasi oleh sifat roja. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bersuudon berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwan wa akhwat fillah Takut dan berharap. Apa sih takut kepada Allah itu? Apakah seperti kita takut kepada macan? Kalau kita takut kepada macan, takut kepada binatang buas, takut kepada musuh, maka supaya selamat bagaimana caranya? Lari, menjauh, menghindar. Kalau takut kepada Allah bukan gitu. Takut kepada Allah kita malah lari, mendekat, tambah selamat. Maka dari itu takut kepada Allah, al-khauf al-mahmud as-sadiq, takut yang terpuji, takut yang benar adalah takut yang menjadikan seseorang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah namanya orang takut. Apa artinya orang nangis? Saya takut kepada Allah, nangis, nangis, nangis, tapi setelah itu maksiat lagi. Oh, tidak takut berarti Anda. Takutnya tidak benar. Takut yang benar, takut yang jujur, takut yang terpuji yang menjadikan seseorang meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, meninggalkan hal-hal yang maksiat. Kemudian demikian pula berharap ar rajak yang benar, berharap yang benar yang terpuji, adalah berharap yang menjadikan seseorang itu semangat beramal soleh. Saya semangat amal soleh dengan harapan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syurga Allah. Sementara kalau orang itu terus-menerus dalam maksiat, bergelimang dalam maksiat, maksiat, maksiat, tapi berharap Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Ghafur, Allah Rahim. Wah, ini bukan berharap. Ini adalah orang yang berangan-angan kosong ditipu oleh setan. Bukan itu. Jadi yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah terkumpul dalam dirinya al khawf, wal roja, dan al-mahabbah lengkap semuanya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita masuk poin ke 61. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. Seorang hamba tidak dianggap keluar dari iman kecuali karena mengingkari apa yang memasukkannya ke dalam keimanan. Nah, ini perlu perincian. Masalah ini perlu perincian. Jadi di sini ini maksud beliau seseorang itu tidak akan kafir selama dia tidak mengingkari. Jadi dohir ucapan beliau kafir itu hanya kufrul juhud. Kafir hanya berupa pengingkaran. Selama nggak mengingkari maka dia nggak kafir. Nah ini yang saya katakan tadi mirip dengan poin nomor ke 57 wala nukafiru ahadan min ahlil kiblati bidzambin malam malam yastahillahu. Jadi seorang Islam tidak dikatakan kafir walaupun berbuat dosa selama tidak menghalalkan dosa. Menghalalkan dosa berarti dia kafir. Hampir mirip ini pembahasannya. Wah, ini perlu perincian. Ini perlu perincian. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada kafir itu yang kafir juhud mengingkari baru kafir. Ada juga kafir walaupun dia tidak mengingkari, sekedar melakukan saja kafir. Ada. Itu diantaranya adalah nawakidul Islam. Hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Walaupun dia tidak mengingkari, walaupun dia hanya perbuatannya saja, tapi dia hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Kemudian orang kafir kalau mau masuk Islam, orang kafir itu ada dua ya. Ini juga penting, di situ ada keterangannya Syekh bin Bas, Cuma perlu penjelasan itu. Orang kafir itu ada dua. Yang pertama-tama orang kafir yang memang dia itu bukan orang Islam, non muslim. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha dan yang lainnya. Nah, seperti mereka ini kalau mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, orang kafir yang dia itu Islam. Islam cuma difonis kafir karena melakukan pembatal-pembatal keislaman. Nah orang yang kedua ini Islam yang difonis kafir seperti ini Kalau mau masuk Islam lagi ya, Tidak usah syahadat Karena dia memang orang yang sudah bersyahadat Bukan orang yang belum bersyahadat Kalau mau masuk Islam Cukup taubat Taubat dari dosa yang telah dilakukan Yang menyebabkannya kafir Jelas atau enggak? Itu kata-kata Syekh bin Bas seperti itu Cuman karena terjemahan ya Dikhawatirkan orang itu jadi salah dalam memahaminya. Jadi orang kafir ada dua, non muslim, Yahudi, Nasrani dan semisalnya, kalau mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, dia orang Islam, cuman dihukumi kafir karena melakukan pembatal keislaman, maka kalau mau masuk Islam lagi nggak perlu syahadat, cukup dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selesai. Karena dia memang orang yang bersyahadat. <clears throat> Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mengenai perkara-perkara yang menyebabkan orang masuk Islam dan menyebabkan orang keluar dari Islam, itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih yaitu di bab tentang hukumul murtad, hukum orang yang murtad. Pembahasannya panjang lebar. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan orang itu dihukumi murtad adalah orang yang mencaci maki Islam. Jadi makin apa Islam itu agama yang jelek, Islam itu agama yang buruk, Islam itu adalah agama macam-macam. Dia jadi makin Islam. Ini kafir. Atau dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Muhammad itu? Muhammad itu teroris. Ajarannya kekerasan dan yang lain-lainnya. Apalagi kemarin katanya ada orang yang mengatakan apakah Yakinkah Anda bahwa Muhammad itu masuk surga? Wah, ini kafir sudah. Kafir sekali. Atau dia menghina Al-Qur'an, menghina ayat-ayat Allah dan yang lainnya. Jadi itu dihukumi kafir. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat nomor 65 66 ya, atau dengan ayat sebelumnya ya wala in sa'altahum la yaqulunna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ya kalau mungkin orang-orang orang-orang zaman Nabi dulu mereka suka menghina Nabi mereka mengucapkan ma ra'aina mitla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdaba alsunan wala ajban 'inda liqa' Kami tidak melihat orang-orang seperti mereka para kura itu, seperti Muhammad dan sahabatnya. Mereka itu perutnya gede-gede, ngurusi makan saja. Dan mereka kalau ngomong berdusta, suka bohong. Kalau ketemu musuh lecek-lecek pengecut. Jadi ribah, ngerasani Rasulullah dan para sahabat. Penggosip. Dan ini langsung ditegur oleh seorang sahabat, "Kadzabta walakinnaka munafik." Kamu bohong, kamu adalah munafik. Langsung diberitakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika pembawa berita belum sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah turun ayat ini. Yang mana makna ayat ini? Kalau kamu tanya mereka, "Kenapa kamu mengatakan begitu?" Mereka akan menjawab, "Kami hanya bersendakuro saja, main-main saja. Tidak serius kami. Daripada perjalanan panjang capek, kan dibuat gosip itu enak. Tapi gosipnya memasuki wilayah yang terlarang. Bercanda memasuki wilayah yang terlarang. Maka katakan kepada mereka, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu jadikan bahan untuk bercanda, olok-olokan? La ta'tadiru, jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah kamu iman. Wah, mereka takut sekali. Rasulullah sudah naik kendaraannya berjalan, mereka ngejar-ngejar Rasulullah sampai tersandung-sandung. Ya Rasulullah, innama kunna naqudhu wa Ya Rasulullah, kami hanya main-main saja. Kami hanya guyonan saja, enggak serius ya Rasulullah. Rasulullah tidak noleh, hanya mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah. Apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasul yang kamu jadikan bahan olah-olahan? Jangan banyak alasan kamu sudah kafir setelah kamu iman. Wah ini bahaya. Jadi wilayah-wilayah agama itu bahaya. Tapi juga perlu perincian ya. Seperti jenggot. Jenggot ini kan syariat. Orang menghina jenggot itu ada dua. Kalau menghina jenggot karena jenggot sebagai syariat, ini kafir. Kalau menghina jenggot karena tujuannya adalah mencaci maki orang yang berjenggot itu, ini enggak kafir, tapi dia dosa. Misalnya ada orang berjenggot. Lalu dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Lalu orang mengatakan, oh memang orang berjenggot itu adalah begini-begini. Tujuannya bukan menghina syariat, tapi melecehkan orang itu. Ini tidak kafir. Tapi kalau tujuannya menghina syariat, tidak ada, sudah jenggot-jenggotan, tidak ada. Itu tidak bukan syariat Allah itu. Tidak ada, tidak usah jenggot-jenggotan. Tidak mau dengan syariat, kafir. Demikian pula cadar, seperti itu. Apakah yang dihina syariatnya ataukah orangnya? Kalau yang dihina syariatnya kafir, yang dihina orangnya ya dosa. Tidak sampai kepada kafir. <clears throat> Kemudian juga perkara-perkara yang menyebabkan orang itu kafir walaupun tidak ada pengingkaran, sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala. Walaupun dia yakin ini adalah berhala, dia tetap ibadah kepada Allah. Cuman perbuatannya dia badannya itu sujud kepada berhala, ini kafir walaupun tidak tidak mengingkari tidak mengingkari Allah, tidak mengingkari yang lainnya. Atau juga minta-minta kepada orang mati. Kepada fulan, kepada fulan ke Gunung Kawi sana, minta pesugihan, wahai apa, berilah saya kekayaan. Ini kafir, minta-minta kepada selain Allah. Walaupun hatinya tetap mengucapkan la ilaha illallah, mulutnya tetap mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya menyebabkan dia kafir. Ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Demikian pula menyembelih dan bernazar untuk yang selain Allah dan banyak hal-hal yang lainnya. Walaupun seseorang tidak mengingkari tapi dia dihukumi kafir karena melakukan hal itu. Dan ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih bab tentang murtad. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala punya risalah yang sangat bagus yang dikenal dengan Nawaqidul Islam Al-Asyrah. 10 pembatal keislaman. Sebenarnya pembatal keislaman itu banyak. Tapi yang paling besar dan paling banyak menyebar adalah 10. Dan pembatal Islam ini sama saja. Di bagian terakhirnya beliau mengatakan sama saja wala farqa fi jami'i hadhihi minal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah. Pembatal-pembatal ini sama saja orang yang bercanda, orang yang serius atau orang yang takut sama saja. Kecuali kalau dipaksa baru tidak apa-apa. Bercanda masuk, takut takut saja nggak cukup, nggak boleh takut karena gara-gara takut kita, gara-gara takut kita akhirnya melakukan pembatal keislaman. Oh batal betul Islamnya, takut nggak bisa kecuali kalau dipaksa. Kamu kalau tidak melakukan ini, saya akan memukul kamu, akan dipukuli, akan diancam, diancam macam-macam. Lalu kita karena terancam ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Sementara hati kita penuh dengan keimanan. Sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala yang dipaksa mengatakan kata-kata kekafiran sementara hatinya penuh iman. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh dan beliau juga disiksa, enggak kuat. Jadi bercanda dilarang, serius lebih dilarang. Takut pun enggak boleh, takut. Seperti apa takut itu ya? Misalnya sekarang misalnya kita disuruh sujud kepada bendera bendera. Akhirnya kita sujud kepada bendera, sujud kepada bendera. Karena kalau takut nanti takut dimarahi Pak dosen. Takut oh enggak. Kecuali kalau diancam, ancaman-ancaman yang memang menakutkan baru. Beliau menyebutkan 10 permasalahan ini yang pertama-tama adalah asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah, pembatal keislaman. Dalilnya banyak ya. Karena waktu kita singkat, saya tidak membacakan dalil-dalilnya. Dan pembatal keislaman dan para ulama telah disyarah, ada syarah-syarahnya. Bagus-bagus. Di antara yang mensyarah itu adalah Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman dari Buraidah. Hafizullah taala. Bagus sekali syarahnya. Syirik dalam beribadah kayak tadi menyembelih untuk selain Allah atau sujud kepada berhala dan semisalnya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan yang selain Allah sebagai perantara-perantara. Ini seperti minta-minta kepada orang mati. Kan mereka itu berkeyakinan bahwa orang mati ini nanti menjadi perantara dia menuju Allah. Tapi mintanya kepada orang mati. Hei fulan tolonglah saya, hei fulan bantulah saya, sembuhkan penyakitnya, temukan jodoh saya, lariskan dagangan saya. Nah, ini kafir. Kemudian yang ketiga termasuk yang membatalkan keislaman adalah malam yukafiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Tidak mengkafirkan orang musyrik. Atau ragu akan kekafiran orang musyrik atau membenarkan ajaran orang-orang musyrik. Wah, ini penting sekali ini prinsip. Jadi orang kafir kita jangan ragu untuk mengkafirkan. Karena kalau kita ragu-ragu mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, berarti kita meragukan Islam kita. Kita kafir. Meragukan saja. Kita ambil satu contoh yang paling gampang seperti orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha. Kita jangan ragu mengkafirkan mereka. Harus mereka adalah kafir, jangan ragu. Kalau kita tidak mengkafirkan mereka atau kita meragukan kekafiran mereka, ya kita yang kafir sendiri. Berarti kita meragukan Islam kita. Saya tidak berani mengkafirkan mereka itu. Biarlah nanti Allah yang menilai di akhirat. Kan sekarang seperti itu kan? biarlah Tuhan yang menilai. Oh, tidak bisa, Pak. Itu diantara sama-sama ahli sunnah wal jamaah, orang Islam, ahlul kiblat. Biar nanti Allah yang menilai. Itu pun kalau belum jelas salah dan benarnya. Kalau sudah kafir dengan Islam, non-muslim, kafir, jelas. Membenarkan. Kemudian juga diantara pembatal keislaman yang nomor empat Man i'taqada anna ghaira haji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akmal min hajihi. Orang yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi atau ada hukum yang lain yang lebih baik dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Wa khairul hadi haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang beranggapan ini ada petunjuk yang lebih bagus dari petunjuk Muhammad. Muhammad itu kan di Arab sana primitif. Kita sudah berbeda sekarang. Ini lebih bagus ini. Kafir. Atau dia mengatakan hukum-hukum tauhid sebagai hukum yang lebih baik daripada hukum Al-Quran, hukum syariat. Ini lebih baik. Ini lebih menjaga hak asasi manusia. Kalau hukum Islam itu tidak tidak apa? Tidak memperhatikan hak asasi manusia. Kemudian yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Orang yang membenci sebagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci ya. Walaupun dia mengamalkannya, tetap dia kafir karena ada perasaan membenci ajaran Nabi. Ya, membenci ajaran jenggot, membenci ajaran cadar, membenci ya, benci. Berarti benci syariat bukan benci orangnya. Nah, ini kafir. Atau juga yang paling banyak sekarang adalah poligami, ta'addud. Iya, banyak yang benci itu jangan benci. Kalau belum siap tidak apa-apa. Katakan saja belum siap. Bagus. Saya belum siap. Tapi saya meyakini itu adalah syariat Allah. Yang sudah siap silakan monggo. Doakan saya siap. Ya kan? Kan begitu seharusnya. Kalau benci tidak oh, bisa, itu tidak perempuan Itu mendolimi wanita, mendolimi hak wanita, mendolimi nah, kafir Anda nanti. Sudahlah, jangan menentang Quran, jangan menentang sunnah. Anda kalah sendiri. Karena Anda telah mendolimi diri Anda sendiri. Itu jalan Allah yang paling bagus. Poligami dilarang tapi perzinaan jalan terus. Ada seorang perempuan yang bertanya ketika pengajian ibu-ibu tentang poligami. Setelah saya jelaskan masalah poligami, sudah jelas syariatnya kan jelas kan? Terus bilang ibu itu, Ustaz bagaimana kalau saya mengikhlaskan suami saya nikah lagi Tapi saya minta cerai Ustaz Ya berarti tidak ikhlas itu bu mengikhlaskan tapi minta cerai, berarti tidak ikhlas. Seperti itu. Membenci ajaran Nabi. Kemudian yang keenam sama dengan yang telah kita bahas yaitu mengolok-olok atau menghina sebagian daripada ajaran Islam. Ya mengolok-olok, menghina, meremehkan, mencemooh, Kemudian yang ketujuh adalah as mengamalkan perbuatan sihir. Dan ini banyak sekali ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini banyak di masyarakat ya, masalah sihir, masalah perdukunan, masalah tukang ramal. Banyak di masyarakat. Apalagi memang di Indonesia ini dimasyarakatkan. Di televisi itu acara yang paling laris, yang ratingnya tinggi, itu adalah acara-acara ramalan-ramalan. Ya, ketik Rex Pasi, siapa? Ya, ya, Mama Lawrence. Dan yang lainnya. Itu laris-laris acaranya. Kemudian juga yang menjadi syubhat orang Indonesia ini dan menjadi syubhat kebanyakan orang Islam karena yang melakukan perdukunan dan ramalan mereka-mereka dikenal sebagai orang yang beragama para ustadz, para kiai. Ini juga syubhat bagi mereka. Loh ini kan dari kiai, ini kan dari ustadz. Sama saja. Jangan lihat kiai dan ustadznya, lihat perbuatannya. Perbuatannya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu rumah tangga. Dia begitu kecewa dengan suaminya. Karena suaminya banyak melakukan penimpangan-penimpangan dan ternyata suaminya juga sering datang ke dukun. Bahkan istrinya ini menemukan sak kresek jimat. Satu tas kresek itu loh. Tahu tas kresek kan? Tas plastik. Jimatnya sak tas kresek. Ditunjukkan ke saya jimatnya itu. Ada yang dari kulitnya kambing, ada yang dari kulitnya kijang, ada yang dari macam-macam jimat, sak macamnya jimat. Ada yang dari kain warna putih, kain warna hitam. Ya gitu tulisan-tulisan tidak jelas, bahasa Arab nggak jelas, kadang angka-angka, kadang kode-kode apa itu, macam-macam. Saya suruh saya sampai sobek di itu. Sudah, jangan percaya dengan ini, saya suruh bakar. Lah orang kayak gini ini banyak di masyarakat kita. Berapa persen kira-kira? 80? Kelebihan? 70? Banyak loh. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang itu kalau sudah tujuannya adalah duniawi, tujuannya materi, dia akan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Kalau tujuan seorang itu adalah harta, cari uang, tahta, cari kedudukan, atau wanita, cari wanita. Kalau laki-laki, kalau wanita ya cari laki-laki. Sama saja, dia akan menghalalkan segala cara. Datang ke dukun, datang ke ramal, yang penting yang saya inginkan dapat. Kalau laki-laki dia kepingin yang penting dia kena saya. Kalau perempuan yang penting dia laki-laki itu kena saya. Betul atau tidak? Ini otomatis. Kalau orang sudah tujuannya duniawi kayak gitu, dia akan menghalalkan segala cara. Termasuk sekarang musim-musim pilkada ini. Itu dukun laris. Karena mereka-mereka tuh kepingin jadi itu. pingin jadi datang ke dukun-dukun. Datang tukar amal, bayar berapapun tidak masalah. Yang penting jadi. Ternyata nggak jadi. Jadinya pun kebetulan. Kamu jadi, jadi betulan. Iya. Akhirnya dukunnya tambah laris. Bohongnya 99 dilupakan, benarnya satu diingat-ingat. Inilah diantara keunikan. Dia ini banyak kelirunya, tapi dilupakan kelirunya. Benar cuma satu kali dipegang. Wah ini mujarab ini, benar terus. Sihir ya, subhanallah. Jadi kita ini nggak aman. Nabi Ibrahim aja nggak aman. Nabi Ibrahim itu berdoa, Kata beliau di antara doanya itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkan hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala, daripada syirik. Nabi Ibrahim tidak aman dirinya dan anaknya terjerumus dalam kesyirikan. Apakah kita merasa lebih aman daripada Nabi Ibrahim? Ini banyak sekarang perdukunan ya ikhwan luar biasa, jimat-jimat di rumah-rumah macam-macam. Perlu hati-hati atau juga mungkin pakai keris. Jangan-jangan antum bawa jimat ini. Karena ada sebagian ikhwan yang kuliah itu cerita, "Ustaz, ternyata banyak anak-anak kuliah itu pakai jimat, Ustaz." Di satu sisi kan tidak masuk akal, ini anak-anak pinter. Iya, anak pinter, ilmunya pinter, ilmu umum. Tapi di sini kok masih percaya dengan yang gitu-gitu, kok masih mengamalkannya gitu-gitu. Enggak ini dari bapak ini, dari ibu supaya selamat. Disuruh nyimpen di lacinya, di mana, dibawa kemana mana Itu syirik. Syirik. Minta dijaga oleh Allah, bukan dijaga oleh jimat. Sihir. Kemudian juga termasuk pembatal keislaman yang nomor ke-8 adalah membantu orang musyrik untuk mengalahkan orang Islam. Wah, ini juga banyak terjadi. Orang kafir dibantu untuk mengalahkan orang Islam. Ini batal Islamnya ini. Ini banyak terjadi. Kemudian yang kesembilan, ini juga banyak sekali terjadi. Orang-orang yang punya keyakinan bahwa ada orang-orang tertentu yang boleh keluar dari syariat. Jadi punya keyakinan bahwa ada orang-orang tertentu yang dia ini boleh keluar dari syariat. Dia tidak terikat oleh syariat. Yang dipakai dalilnya oleh mereka adalah seperti kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Loh, itu kan lain karena Nabi Nabi Khidir itu. Nah sekarang masih ada orang-orang model gitu. Yang penting kalau sudah sampai sampai hakikat tidak terikat oleh syariat. Dalilnya apa? Di Quran dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Berarti kalau sudah yakin, enggak usah ibadah lagi. Padahal makna al-yakin itu adalah al-maut, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang pasti, yang yakin. Maksud, maksudnya adalah mati. Ini banyak orang-orang punya keyakinan begini. Sampai ada di satu daerah di Indonesia ini. Di satu pulau sana, mereka itu ada seorang ketika bertamu ke rumahnya, lihat di sana ada ijazah. Dibaca ijazah. Ijazah hatam sholat sampai dia gini-gini matanya. Apa tidak keliru saya ini? Ini hatam Quran apa hatam sholat? Benar-benar hatam sholat. Lalu tanya dia, oh ini pak maksudnya ini apa pak ijazah ini pak? Oh maksudnya itu, itu menurut tuan guru itu kita kan sudah baca dikir ini, dikir ini, dikir macam-macam ini. Nah kita sudah hatam sholat, tidak sholat sudah apa-apa, sudah hatam sholatnya. Yang penting baca dikir. Oh jadi begitu ya. Masih ada acara gitu-gitu itu. Jadi sudah sampai derajat tertentu bebas dari syariat. Ini masih banyak loh keyakinan gini ini. Banyak di masyarakat kita ini. Sampai ada yang mengatakan, "Oh, sudah bebas ini. Mau ke diskotik tidak apa-apa. Kumpul dengan pelacur tidak apa-apa, halal semuanya bagi dia." Demikian pula kalau dia minum bir hitam itu sama dengan minum kopi itu tidak apa-apa. Ini ada keyakinan gini masih ada. Banyak sekali loh. Anda pernah lihat nggak orang gini-gini? Banyak di masyarakat. Ajarannya siapa itu? Menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari ajaran salafus soleh. Adapun Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu lain itu Nabi itu. Bukan kita disuruh niru Nabi Khidir, kita disuruh ngikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa aja kalau hidup itu harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laukana Musa hayyan Lama wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa itu hidup, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali harus menjadi pengikutku, ikuti ajaranku. Kemudian yang terakhir yang ke-10 di antara pembatal keislaman adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan agama, tidak mau tahu. Wah, ini bahaya ini. Biasanya ada orang diajak ngaji itu tidak mau. Saya mau ngaji takut saya nanti. Nanti kalau saya tahu, tidak ngamalkan, kan saya dosa nanti. Nah, ketika Anda tidak mau tahu, maka bisa batal Islam Anda. Karena Anda tidak mau tahu Islam. Berbeda orang yang memang dia tidak tahu. Ini masih ringan. Kalau ini bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Takut tahu. Wah, ini bahaya sekali. Jadi sama saja, dia bercanda, dia serius, dia ketakutan. Yang penting dia mengamalkan itu, Islamnya batal kecuali orang-orang yang terpaksa, yang dipaksa. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah jelas sekali bahwa yang menyebabkan orang itu kafir banyak ada karena pengingkaran, ada juga bukan karena pengingkaran. Yang jelas dia melakukan pembatal Islam, Islamnya batal. Ya mungkin itu dulu aja, mudah-mudahan jelas. Dan insyaallah berikutnya nanti kita lanjutkan Poin yang 62. Wallahu a'lam bisawab Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Ini ada pertanyaan Saya pernah merasa tidak suka atau menganggap ekstrim orang-orang berjenggot dan bercadar. Karena saya tidak tahu kalau itu disyariatkan. Setelah tahu itu disyariatkan, saya bisa menerimanya. Apakah saya termasuk kafir? Oh, ya. Ya tidak ya. Mungkin dulu tidak ngerti. <clears throat> Karena memang ada permasalahan Islam ini yang orang itu diberi alasan kalau dia bilang tidak tahu. Ada permasalahan juga yang orang tidak diterima alasannya kalau dia bilang tidak tahu. Masalah-masalah yang maklumun minadin bin darurah, yang orang itu harus tahu. Kalau dia bilang saya tidak tahu, tidak diterima alasannya, itu masalah-masalah penting. Masalah rukun Islam itu yang lima, rukun iman yang enam, ya masalah hukumnya sholat dan semisalnya. Tidak boleh orang Islam mengatakan saya tidak tahu, tidak diterima alasannya. Tapi kalau masalah-masalah perincian-perincian kayak hukumnya jenggot, hukumnya cadar, ya memang mungkin banyak orang yang belum tahu, dijelaskan dulu, diberitahu. Perincian-perincian. Apalagi juga sudah tobat. Kalau sudah tobat ya beres. Yang penting tobatan nasuha. Orang kafir sekalipun Yahudi Nasrani kalau mau tobat ya diterima tobatnya oleh Allah dengan tobat yang benar, tobatan nasuha. Dengan syarat-syaratnya tobat Fadal, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Fadal. Iya, jadi ujian kan macam-macam ya. Ujian itu bisa jadi adalah adab, bisa jadi juga adalah ya ujian untuk menyadarkan dia. Yang jelas kalau orang kafir, orang kafir kena musibah, itu adalah adab dari Allah. Dan mereka akan mendapatkan adab yang double di dunia dan di akhirat karena kafir. Tapi kalau orang Islam cuma dia berbuat dosa, lalu dia kena musibah, maka ini bukan adab, Memang ada riwayat yang menyatakan itu adab ya, tapi adab dunia saja untuk membersihkan dosanya sehingga di akhirat dia tidak punya dosa. Tapi jumhur ulama mengatakan itu adalah teguran, ditegur dari Allah untuk menyadarkan dia supaya dia segera sadar tidak terus-menerus dalam dosa. Juga untuk melebur dosanya, untuk menambah pahalanya, untuk meninggikan derajatnya. Bahkan ada riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan ada kalanya Allah itu mencalonkan kita untuk mengisi posisi tertentu. Allah sudah mencalonkan kita, kamu akan mendapat derajat ini. Derajat yang tinggi. Tapi kita tidak akan bisa sampai ke derajat itu dengan amalan, tidak bisa. Kita hanya bisa sampai dengan ujian. Diuji dulu, musibah dulu. Lulus baru mendapatkan derajat itu. Itu orang mukmin, orang beriman. <clears throat> Adapun nikmat kalau orang ahli maksiat sementara nikmat Allah jalan terus, ya ini hati-hati, itu adalah istidrak dilulu. Sementara kalau orang itu lurus, lurus ya, istiqomah Masya Allah nikmat Allah jalan terus. Ini juga diuji. Diuji dia syukur atau tidak. Kebaikan dan keburukan itu adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa balawnahum bil hasanati wasi'a. Kebaikan dan keburukan itu ujian uji kita. Keburukan kita syuk kita sabar atau tidak. Kebaikan kita syukur atau tidak. Jadi itu. Pantol kalau ada yang lainnya silakan. Pantol. Orang Islam mengkafirkan orang Islam. Kalau memang dia itu orang Islam, benar-benar Islam dan tidak kafir, itu bahaya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahkan kalau kita memanggil saudara kita sebagai ya kafir, ba'a biha ahaduhuma. Maka kata-kata kita kafir kepada si fulan itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau memang si fulan itu benar-benar kafir, ya kata-kata kita benar-benar mengenai dia, cocok berarti dia kafir. Kalau ternyata dia tidak kafir, maka kata-kata kita wahai kafir kembali kepada yang mengucapkan. Wah itu bahaya mengkafirkan orang itu. Apalagi juga <clears throat> bagaimana kisah yang ada di kitab tauhid, seseorang yang menasehati saudaranya terus-menerus, akhirnya dia marah, dia hukumi la yaghfirullahu lak. Allah tidak mengampuni kamu. Menfonisnya. Maka Allah marah Orang yang ahli maksiat malah diampuni oleh Allah, dimasukkan surga. Dia yang ahli taat yang menfonis itu malah oleh Allah dihapus amalannya, dimasukkan neraka. Jadi bahaya menfonis orang itu jangan. Orang Islam loh ya. Kecuali kalau memang dia ngaku Islam tapi dia kafir, kayak Ahmadiyah misalnya. Memang dia itu kafir, udah Ahmadiyah itu kafir. Kafir jelas, jangan ragu. Jangan ragu mengkafirkan Ahmadiyah. Kalau kamu ragu mengkafirkan Ahmadiyah, kamu yang kafir. Berarti kamu meragukan Berarti kita meragukan Islam kita Itu contoh saja <clears throat> Ya, Fadol, silakan. Kira-kira hal buruk apa yang akan dialami oleh seseorang yang dilindungi oleh Allah? Apa itu? Kira-kira apa? Akhir, akhir dari seseorang yang akan. oh, akhirnya ya, akhir umurnya maksudnya. Jadi orang yang diluluh oleh Allah itu masalahnya sadar atau tidak. Jadi orang ahli maksiat, tapi nikmatnya datang terus itu kan. Jadi dia harus koreksi, ini ada apa ini? Jangan dia malah sembrono, malah dia mengatakan berarti Allah ridho sama saya, berarti Allah cinta sama saya, berarti perbuatan saya benar. Nah kalau orang kayak gini ya khawatir nanti terus sampai mati pun dia tidak akan taubat. Jadi masalahnya itu dia mau kembali ke jalan yang benar atau tidak. Kalau tidak kembali ke jalan yang benar, dia matinya mati suul Fatimah. Kalau dia mau kembali ke jalan yang benar, alhamdulillah. Mudah-mudahan akhir umurnya matinya husnul khotimah. Jadi begitu. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang paling penting adalah kita selalu mengadakan muhasabah itu penting, introspeksi diri, mawas diri. Jangan sibuk bahas orang. Nanti kita lupa diri kita, bahas diri kita aja. Kita hitung berapa banyak dosa saya. Itu aja. supaya kita sadar. Jadi itu. Ya, ada lagi yang lainnya, kontol. Titip salam. Ya, jadi ada orang temannya mau sholat, ah, saya kirim salam sama Nabi Muhammad. Ya. Nah ini maksudnya apa? Kalau memang maksudnya adalah melecehkan sholat, kafir dia itu. Kalau memang dia maksudnya melecehkan sholat, melecehkan ya, sudah, nah, kirim salam aja saya sama Nabi Muhammad. Ya kafir dia. Kalau memang tujuannya melecehkan sholat ya, tanyakan siapa saja, kafir itu. Bagaimana kalau bercanda? Ya sama saja, ini bukan wilayahnya bercanda. Jadi begitu. Walaupun dia sholat, Walaupun dia sholat, tapi dia melecehkan sholat, sama saja. Maka dari itu ada kata-kata yang kadang-kadang menurut kita itu tidak ada masalah, tapi ternyata bermasalah besar. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan Innal abda layatakallamu bil kalima mayatabayyan. Ya. Yazillu biha qadamahu ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Atau kama qala sallallahu alaihi ada kalanya seorang hamba itu mengucap kata-kata yang menurut dia nggak masalah. nggak masalah. Sepele. Tapi ternyata menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka sedalam-dalamnya seperti jarak antara barat dan timur. Ya kayak gitu-gitu membuat mainan agama. Ya. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya kalau sudah terjadi ya taubat, taubatan nasuhan. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi. Waktunya sudah habis tapi tidak apa-apa ya. Sudah terlanjur dikirimkan ini. Kalau tidak dijawab nanti kasihan ya. Jika ada teman yang sering ngegim, ngegim ya, main game maksudnya ya. Saya dan teman-teman sering bercanda dengan mengatakan untuk apa masa mudamu kau gunakan ini kami ambil dari suatu hadis. Apa yang termasuk kafir atau dosa? Ya kalau memang tujuannya adalah mengingatkan tidak apa-apa ya. Untuk apa masa mudamu kau gunakan? Ya, min ainat apa namanya? Oh, wa an fi ma'abla. Kalau memang tujuannya mengingatkan ya tidak apa-apa. Kalau tujuannya kita meledek hadisnya Nabi, ya tidak boleh. Ya, tujuannya mengingatkan tidak apa-apa, boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz tadi doanya Nabi Ibrahim Terdapat dalam surat apa, ayat berapa Kemudian kalau Orang yang murtad pindah agama Ketika mau Kembali ke Islam Apakah harus bersyahadat lagi Barakallahu fiqh, jazakallahu khair Ustaz Ya, wa mengenai ayat dan surat berapa ya. Saya tuh kadang nomor-nomornya itu nggak ingat ya. Tapi kalau ayatnya saya ingat wajnubni wabaniya anak budal asnam. Insyaallah nanti aja menyusul mengenai nomor-nomornya ya, nomor ayatnya dan yang lainnya. Kemudian mengenai orang Islam yang dia pindah agama menjadi Nasrani. Kemudian mau masuk Islam lagi, ya harus syahadat lagi. Karena ketika dia pindah agama, berarti dia sudah sudah bukan Islam. Yang dimaksud tanpa bersyahadat itu orang Islam, dia masih dihukumi Islam, cuman dia melakukan pembatal keislaman. Misalnya orang Islam tapi dia tidak sholat, kafir kan? Lah kalau mau masuk Islam tidak perlu syahadat lagi, cukup dia taubat, taubatan nasuha. Seperti itu. Wallahu alam. Dan tadi Nabi Ibrahim itu doanya ada di kitab tauhid ya, ada di kitab tauhid bab al-khauf syirik, bab tentang takut daripada syirik. Di antara disebutkan doa itu. Ya, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfi sudur. Ya Allah, kami eh, bersihkanlah hati kami daripada kemunafikan bersihkanlah amal kami daripada riak bersihkanlah lisan kami daripada ghibah dan berbohong bersihkanlah mata kami daripada berkhianat sesungguhnya engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan kami kepadamu kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang menjauhkan kami daripadamu. Rabbana filana wali-walidina, walil mu'minin ya mu'minina yawma hisab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa an-nar Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi.